beliau melakukan ibadat haji pada tahun 10 Hijrah. Karena saudara-saudara, setelah turun kewajiban haji dan umroh kepada Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-5 Hijrah maka Nabi Muhammad SAW mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji hanya sekali. Jadi Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadat haji setelah disyariatkan oleh Allah Subhanahu taala dan diturunkannya kewajiban itu pada tahun kelima Hijrah beliau hanya dapat melaksanakan sekali yaitu pada tahun ke-10 Hijrah. Karena setelah pelaksanaan haji itu pada bulan Zulhijjah lalu masuk Muharram, Safar tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah sallallahu meninggalkan dunia ini ialah wafat. Maka haji itu disebut hajjatul wada haji pamit atau haji penghabisan yang akan berpisah di dalam pelaksanaan ibadah haji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbahnya di tanah suci. Di antara isi khutbah itu beliau bersabda, Inna zaman قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان Sesungguhnya zaman itu telah berputar. Kembali sebagai keadaannya ketika Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Dalam setahun itu ada dua belas bulan di antara 12 bulan itu 4 bulan yang terhormat. Yang tiga berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan bulan Rajab yang berada di antara bulan Jumadil Akhir dan syam dengan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW ini kita dapat mengetahui bahwa yang dinamakan al-ashhurul hurum bulan-bulan yang terhormat yang mana nilainya sebagaimana tersebut tadi yaitu empat Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab kalau begitu, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin dan muslimat beberapa bulan ini kita sekarang telah keluar dari bulan terhormat Dzulqa'dah dan kita telah keluar dari bulan terhormat Dzulhijjah dan sekarang kita memasuki bulan terhormat Muharram sedang hari ini kita berada pada tanggal 5. Bulan Muharram. Termasuk bulan terhormat dan bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta menjadi bulan ke-1 atau bulan pertama dalam hitungan 12 bulan dalam setiap setahun. Dalam bulan Muharram ini merupakan kesempatan yang sebaik-baiknya untuk kita kaum muslimin dan muslimat demi kita meningkatkan amal-amal ibadah. Karena saudara-saudara, apa yang telah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikannya kepada kita kesemuanya harus kita gunakan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan untuk selalu kita meningkatkan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebab adanya wujud kita ini dengan adanya segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sudah ditentukan oleh Allah dan ditetapkan untuk kita gunakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh sudah seringkali saya sampaikan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW serta penjelasan ulama-ulama yang ahli termasuk apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan secara mutlak wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kalau kita ambil sebuah ayat ini kehidupan kita manusia-manusia dalam alam dunia ini bahkan jin-jinnya sekali dengan diberi perlengkapan oleh Allah segala macam ini untuk ibadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita datang ke dunia ini kita berada di dunia ini kita hidup di dunia ini kita diberi bekal dan sangu serta alat oleh Allah SWT untuk hidup di dunia ini maksud dan tujuan yang pokok secara mutlak ialah ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat itu sendiri yang juga ayat telah diperkuat oleh beberapa ayat yang lain, kita dapat mengetahui bahwa kalau orang tidak beribadat kepada Allah SWT, melalui dan mengikuti syariat agama Islam, jelas orang itu menyimpang dari maksud dan tujuan hidupnya dalam alam dunia ini. Kalau begitu, jelas menjadi orang yang sesat, orang nyasar. Kalau orang itu sesat atau menyasar, hingga bisa hidupnya dalam alam dunia ini hingga selesai usianya tentu tidak akan kembali ke tempat manusia semula yaitu surga bahkan akan dibuangnya oleh Allah SWT ke alam sengsara alam siksa alam neraka selama lamanya